Tapi yang jelas kalau suwon masalah-masalah basyariah Nabi nu kabeh dadi barokah ila yaumil kiamat. Wong Nabi nu nak ngendikan lucu, seni, kula seneng, Nabi njen seneng. Wong Nabi nu nopo kae? Sama tak ceritani, santri gak sering kodok subuh, ngerti kodok subuh, sholat subuh. Lu ngono iku ya ana hadis, Nabi yo tau kodok tenan, ya repot. Dan hadisnya sokeh, mau bedanya Nabi pisan sak umur kenapa? Pisan. Lih, tapi nak kowe muni ra tau keliru nek hadis sahih jelas Nabi nate napa? kok Masalahe beda mek kita kan jumlahe kan. Tapi kanca kula kurang ngajar, Gus. Gus niru Nabi tambah sering tambah apik <laughs> wae. oh, cangkem kok. Ya Nabi kan kok kodok pisan, jadi niru Nabi tambah sering, tambah apik. Oh, dia. Ya Nabi itu kan poso Senin Kemis ya arang-arang kan, tapi poso Senin Kemis Kemis sunat ila yomil. ya. Sampean tak ceritani, ben sampean ngerti ilmu usul fikih. Kula sering sinau usul fikih. Hadis kunut, ya kunut kados madzhab Syafi'i ini. Loh. Kowe eh, aja darani nak kunut iku NU, nak ora kunut Muhammadiyah goblok kowe. Iku Jokono NU ana napa Muhammadiyah. Kowe sekali-kali nganggo ukuran wong alim. Sing kunut itu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Malik boten kunut. Nak kowe darani kunut dimulai Muhammadiyah berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal Muhammadiyah, Imam Syafi'i NU. <laughs> Olem goblok orang ora barbar. <laughs> Mulane kula ora takoki Gus jenengan kunut ta mboten aku iku lama jadi aku ora roh NU, ora roh napa Muhammadiyah. Rohku Imam Syafi'i darani kunut sunat. Nah Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin darah darani mboten napa sunat. Lah anak partai-partainan polling quick ikon menang ya menang telu kan? Telu musuh napa? Siji. Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat, itu tahun sekitar 1050 apa 150 sampai 204. Itu Ahmad bin Hambal masih hidup, Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut satu bulan kan. Masyur kan, Nabi itu pernah kunut hanya apa? Satu bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Ini masyur. Anna Rasulullah konata syahron yatu ala ri'lan wa dhikwa na asad Allah wa Rasulullah. Ini utang tag muslim redaksi ini kau tahu. Anna Rasulullah konata nawa syahron napa sing dongakno maksudno napa ala riklan wa zakwan wa usayyah asad Allah napa wa rasul. Karena penduduk ini membunuh para khufadul Quran, para hamalatil Quran. Imam Syafi'i jawab begini. Andekan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah. Apa menjadi sunat hanya sekali itu saja? Jawabnya penggemar-penggemar marek Allah. Ya sunatun ila yaumil saya sama tak bedai Nabi sodakoh pisan pindo apa tiap detik sodakoh. Pisan pindo kan, masuk sodakoh mulai tangi turu nganti sari menaik kan jurang ya mungkin. Tapi sunate sodakoh ila milja Nabi poso Senin Kemis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan. Tapi pasal Senin Kemis sunat ila yaumil kiamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil kiamah. Karena perilaku kuno tahu dilampai kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah yuk delok kiasiku, ya perkara kan perkara kodok kan kan perkara. Maksud sekarang kasus kan, apa? Kasus kan. Tapi Mang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyur kan Nabi tindakan Terus tidur teng guwa. Zaman ya, rian anak niku. Ikla lana ya Bilal. Aku yang ngantuk Bilal. Ya nak ngantuk sare mawon. Nah tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jadi Nabi. Cara mriki nggih jam kali. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Jadi. Oh, jadi Bilal. lele <laughs> ah, ternyata Bilal keturunan pisan. Ah itu kan. Jadi santri keliru ya penting. <laughs> Bilal keturunan Mulane ana kiai kok fanatik teman-teman ora pati ngalih mesti. Wong kodok iku tau dilakoni Nabi kok dekne gegere gak karuan paham biasa mawon. Jumlahe lho eling-eling wae. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, ya Bilal, jajim piye jadi. <laughs> Jawabe Bilal lucu. Akhodani ya Rasulullah ma akhodta sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami <laughs> sami-sami keturun ya kacau to Bilal. Jadi sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. <laughs> Artinya jadi soal kotor kan ya sama. Kenapa harus ada yang disalah? Salah Kulo nggih ngalami kados jeneng jenengan. Saman kalau gak percaya lihat di kitab Mahali di kitab Fathul Wahab itu kitabul adzan apakah disunatkan adzan untuk sholat kodok? Kabe ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalilnya mergo Nabi pas kodok ngongkon Bilal adzan. Ayo, Nabi lali kodok barokai ditemukan hukum kodoklah lah disunat no. Nah, saya ini santri nak kodok rawani azar. Walau <laughs> ada kena kodok ya. kutu azan tenang. <laughs> iki sunnah Nabi nak kodok itu apa? Azan. Paham ya? Makanya tidak usah berlebihan menganalisis makna ayat ini. Seakan-akan ada Quran diselipi nopo sih? setan itu tidak masalah. Artinya tidak masalah. Toh nanti tersortir. Ya, nopo tersortir. Itu Disebut fayan sakhuwahu mayulki summa thumma yuhkimu wahu nopo ayati. Difaham ya, misalnya ono kiai salah, nyatanya ya ada di musibah kanggo agomo, agomo ya baik-baik saja. Mulai dulu itu ada kiai punya kasus, entah penipuan, entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja. Karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh nopo? Dokter. Polisi sing kasus oknum nggih kata, wong itu tetep butuh nopo? Polisi. Mulane kula ngerti iki kiai Gus Kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh tetep dibutuhno, tenang ae. Agama akan baik-baik saja. Iku aneh. Kulo resah Gus nek sing salah, wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah, padha-padha dihisab. Masalah nek wong awam salah terus agak dihisab. Kowe malah tekelek iku wong ngono. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir, lho nek wong awam salah gak apa-apa Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis. Wong awam salah ora apa-apa, kiai apa yo ya ora ana, kabeh salah ya ana napa hisab, hisab. Paham ya? Jadi kalau suwon ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Ya kula waca guys, sing komentari Imam Sawi ini. Komentari tafsir napa? Tafsir Jalalain. mulai ora percaya tenanan. Oleh wis entek ngamek, oleh ora percaya entek ngamek. Kowe kula waca mawon ben. Nak sing alim ya ben gue iling-ilingan, nak sing ora alim ya ben tau krungu wis wis. Ben ngerti nak ulama khilaf niku biasa gitu. Kula waca gitu. Bismillahirrahmanirrahim wa madzakarahu mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari. Qala Razi jare amma ahlu tahqiq fakot qalu hadhi riwayat batilatun maudhu'ah. Lah yo cerita sing diomongno Imam Suyuti wae sing didhawuhne Imam Suyuti batilatun apa? Maudhu'ah. Batilah iku ora bener, maudhu'ah iku palsu. Oke, tapi aja melok-melok kira ulama. Tapi nak kula setuju bi Imam Suyuti. Saya sependapat model qadiyat itu normal. Nggih napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Nggih ters napa? Tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang, itu kan yo normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang, bahkan ketika beliau kabundut iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang. Mulane umatnya terus do diutang BPKB barang yo wis biasa yo. Dhisik Nabi diutang ku jamekno napa? Diran, baju rompi. Neng wong Yahudi, sanggupnya neng non Muslim. Lah Saya do keterusan kan do neng Cina jaminane. Lah ben kok. Jadi sepanjang ngoten niku nabine wong akeh. nih napa? Wong akeh. Kula ngerti angkleti Gus. Kunut ora kunut sunat di. Ya nabi kunut ya tahu. Ora kunut. Enggak tahu. Masa tebuk tafsiri nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. E. <laughs> Oleh goblok ora barbar. Lha kunut kok masalah NU Muhammadiyah ora ana kaitane mbek NU napa? Muhammadiyah. Kabeh ahli tarikh sepakat nak mazhabe mazhab ibu salah saya darani kunut gak sunat nak Imam Syafi'i. Alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamat. Melane tawaf fada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan seka, sekali. Malah ana sing bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Sholat sunat qobliyat ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Lah kula termasuk ulama tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi ya meninggalkan itu. Ya kira rasa anut aku, goblok kena anut aku paham. Ya? Tapi kula sering mboten nglakoni, alasan kula nggih Nabi pernah napa? Meninggalkan. Paham ya? <laughs> Iya kan. Aku lagi sering damu iki iku cangkem Gus. Yo ya ora sampean darani alasan sunat karena Nabi melakukan. Tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. Iya Gus, aku ngakoni ngikuti sing Nabi ya pernah napa? Meninggalkan.